بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مطهر القلوب مزكي النفوس فصلاة الله وسلام على أزكى الناس نفسا وأطهرهم قلبا حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحسد والحقد والرياء والعجب إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واخسرنا يوم القيامة مع زمرة عبادك الصالحين ومع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada. Mohon maaf atas keterlambatan. Alhamdulillah kita masih dan terus diberi oleh Allah kemudahan untuk menuntut ilmu kita bersama bimbingan Imam Ghazali rahimahullah taala untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Bersama Imam Ghazali dengan bimbingannya agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar merasakan dirinya hamba Allah. Kita belajar bersama Imam Ghazali untuk membersihkan hati dan saat ini kita masih ber, berada di dalam pembahasan masalah hati. Diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita harus benar-benar perhatian akan urusan hati kita. Agar kita benar-benar peduli dengan urusan hati, kemarin sudah disebutkan bahwa yang pertama hati itu adalah tempatnya Allah melihat kita. Artinya yang paling yang dilihat oleh Allah dari kita adalah hati kita. Kemudian yang kedua yang pertama yang kita yang diingatkan oleh Imam Ghazali bahwasanya Allah melihat apa yang terlintas di hati kita. Allah Maha tahu tentang kita. Yang kedua, Allah melihat hati kita. Yang ketiga ini wal aslu itu pokok yang ketiga. Yang harus kita ketahui, kita sadari agar kita benar-benar peduli urusan hati. Bukan hanya sekedar peduli urusan jasad. Sehebat apapun kita merawat jasad tapi hatinya kropos tidak ada nilainya di hadapan Allah. Termasuk menghiasi jasad kita dengan bermacam-macam kebaikan. Apakah kita hiasi dengan sujud yang ribuan kali? Atau kita hiasi jasad kita dengan zikir, dengan lidah, atau kita hiasi jasad kita dengan perilaku yang mulia, akhlak yang mulia. Akan tapi jika ternyata di dalamnya itu adalah hati yang tidak benar, maka semua perilaku zahir itu pun tidak diterima dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mungkin baik lihat. Mungkin secara perilaku adalah sopan santun. Barangkali kalau jalan pun tidak pernah mendongakkan kepalanya, ia merunduk. Kalau dilihat adalah mungkin dia orang yang sangat tawadhu, akan tapi siapa tahu mungkin dia adalah orang yang sombong dengan ketawaduannya. Lihat kalau hatinya rusak. Tidak ada orang tawaduk seperti saya ini. Lihat semuanya gayanya itu sombong. Tidak ada orang tawaduk kayak saya. Lah, Ternyata tawaduknya adalah justru untuk sombong. Jadi nah, memang urusan hati. Jadi menghiasi akhlak dengan kemuliaan, tapi kalau hatinya tidak benar, maka nggak akan ada nilainya. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Miliaran yang kita sumbangkan barangkali. Jika ternyata di hati kita ada penyakit yang namanya riak, semuanya akan sia-sia dan tidak akan kita lihat kelak di akhirat. Maka dari itu harus benar-benar kita perhatian kepada hati kita. Hati yang harus kita perhatikan. Nah, agar kita semakin perhatian kepada hati kita, kata Imam Al-Ghazali, al-aslu thalis. Pokok yang ketiga yang harus kau ketahui bahwa annal qalba sesungguhnya hati itu adalah malikun raja di dalam dirimu. Komandan di dalam dirimu. Muta'un yang sangat dipatuhi. Raisun seorang pemimpin apa seorang bukan seorang pemimpin raisun pemimpin di dalam dirimu mutabak yang sangat diikuti فالأعضاء كلها taba, tabaun anggota tubuh semuanya adalah pengikut fa idza saluha kalau benar al madduu yang diikuti pemimpinnya tadi saluhat tabau maka akan benar semua pengikut wa idza istaqama al maliku kalau rajanya tadi itu istiqamah benar maksudnya Istaqamatir ra'iyatu maka akan benar juga rakyatnya. Wa yubayyinu dhalika yang menjelaskan itu semua adalah wa yubayyinu laka akan menjelaskan kepadamu dhalika semua itu ma sesuatu ruya yang diriwayatkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda inna fil jasati mudghatun di dalam tubuh kita ada sekumpal darah. Inna fil jasadi mudghotun. Idza saluhat kalau benar. Saluhal jasadu kulluhu, maka akan benar semua anggota tubuh. Mudghah sekumpal daging hakiki dan maknawi. Hakiki memang hati kalau rusak rusak semuanya. Akan tapi maknawi itu juga. Wa idza fasadat kalau rusak fasadal jasadu kulluhu maka anggau tubuh pun akan rusak semuanya. Ala ingat wahia itu adalah al-qalbu hati. Wa idza kana salahul kulli fi kalau engkau sadar bahwa Bagaiknya semua anggota tubuh itu fidalika di dalam hati itu wajib maka wajib sorful inayati kita arahkan kepedulian kita itu ilaihi kepada hati. Jadi ini Imam Ghazali itu cerdasnya beliau itu bagaimana kalau orang itu motivasi maksudnya. Gimana agar orang itu mau memperhatikan urusan hatinya itu. Tidak langsung yuk membersihkan hati itu tidak begitu. Jadi oleh Imam Ghazali diingatkan, eh ketahuilah Allah tahu apa yang terlintas di dalam benakmu tuh. Jelek kelintasan jelek di hatimu Allah tahu. Yang kedua, Allah tuh melihat kepada hatimu. Allah melihat kepada hatimu. Paling dilihat oleh Allah adalah hatimu. Baik. Maka kalau engkau yakin adanya Allah, maka hatimu yang harus kau jaga. Yang ketiga, lihat. Hatimu itu adalah pemimpin anggota tubuhmu. Kalau hatimu benar, maka anggota tubuhmu benar. Dan tidak ada artinya engkau memperbaiki anggota tubuh kalau hatimu itu tidak benar. Ini adalah motivasi dari Imam Ghazali. Agar kita benar-benar peduli kepada urusan hati. Nah, setelah itu baru oleh Imam Ghazali diajak. Nah, kalau kamu sudah tahu begitu pentingnya hati, yuk ini aku akan cari. Bagaimana membersihkan hati? Sebab orang yang tidak ngerti pentingnya sesuatu, ia pun tidak peduli untuk menjaganya. Kalau seorang tidak mengerti tentang Eh, pentingnya sesuatu, maka ia pun tidak akan menolehnya. Jadi perlu diingatkan lima Imam Zali. Ini loh. Hatimu ini yang harus kau perhatikan. Hatimu. Jadi kalau rusak, hatimu rusak semuanya. Dan nanti setelah itu Imam Zali akan mendidik. Ada. Maka dari itu, kalau kamu tahu pentingnya hati, maka lihat. Ada sebab-sebab masuknya penyakit ke dalam hati. Lihat. Dipageri semuanya. Setelah pagernya rapi betul, sambil nanti dipangkas hamanya apa. Ibaratnya kamar nanti Imam Ghazali akan menggambarkan. Kalau engkau ingin membersihkan kamar dari debu-debunya, maka yang harus kau perhatikan juga adalah jendelanya kau tutup. Biar <laughs> jangan kau membersihkan debu di dalam, ternyata nanti ada debu yang masuk dari jendela. Jadi bukan hanya sekedar di dalamnya saja yang dibersihkan nanti. Jadi semuanya oleh Imam Ghazali akan di, di, di, diprotek, diprotek. Pokoknya harus di, penjagaannya benar-benar. Baru nanti sampai kepada pembersihan hati yang sesungguhnya. Itulah para kekasih-kekasih Allah. Baik, ini saja insya Allah karena waktu sudah malam. InsyaAllah bil barokah sedikit. Jadi keterlambatan di jalan. Yang Ada kemacetan sedikit. Kemudian ada bolak-balik begitu. Semoga Allah berkahi. Yang penting istiqomah Ilmu itu dari Allah. Ilmu dari Allah. Ketulusan kita itulah yang mengundang ilmu ladunni. Tiba-tiba diberi oleh Allah pemahaman. insya Allah nanti selanjutnya kita akan semakin tekun belajar membersihkan hati. Sehingga sudah, yang jelas sudah dikasih mukaddimah oleh Imam Ghazali rahimahullah taala begitu pentingnya urusan hati sampai di sini saja. Insyaallah sudah waktu kita beri kesempatan untuk bertanya dua-dua setelah itu kita tutup dengan doa wallahu a'lam bissawab. Baik, kami beri kesempatan untuk jamaah untuk bertanya bagi jamaah laki-laki kami beri dua pertanyaan dan jamaah perempuan kami beri dua pertanyaan juga. Baik, untuk Bapak-bapak, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan, Buya, oh so, mengenai sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah fajar, apakah sama dengan qobliyah subuh, ataukah sholat fajar itu atau katanya ada, tapi apakah sebelum azan subuh, apa sesudah subuh? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Untuk jamaah lagi-lagi kami persilakan. Terima kasih. Uh, yang ingin saya tanyakan tentang ziarah kubur, Bu ya. Saya melihat orang-orang yang ziarah kubur itu <clears throat> menghadapnya berbeda-beda. Ada yang menghadap ke barat dan mungkin ke kiblat, ada juga yang menghadap ke timur. Nah, kalau saya biasa menghadap ke kiblat, tapi kemudian ada orang yang mengingatkan bahwa sebaiknya kalau ziarah kubur itu menghadapnya ke arah timur, menghadap ke jenazahnya, katanya begitu. Kira-kira yang sebaiknya seperti apa? Makasih. Untuk jemaah perempuan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang ingin saya tanyakan apabila e, misalkan gini, gurunya mendapatkan syafaat Rasul Bu ya kelak di akhirat, apakah guru itu bisa memberikan syafaat lagi kepada murid-muridnya atau orang tuanya mendapatkan syafaat bisa diberikan kepada anak-anaknya juga, saudara kepada saudara gitu Bu ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. kami beri kesempatan lagi bagi jamaah perempuan. Ada yang bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bunya, ibaratnya saya ya, misal contoh, e, dua tahun yang lalu misalnya saya tuh di bulan mulut saya buka toko dengan modal misalnya cuma dua juta. Kemudian ada toko yang mau memberikan modal dengan cara berhutang, dengan cara e, bayar semampunya gitu. Tapi terus-menerus ngambil barangnya sampai modal itu penuh dan punya hutang yang e, eh, banyak lah. E, eh, kurang lebih misalnya contohnya mencapai 30 juta dalam jangka setahun. Nah, itu dikenakan zakat atau tidak? Nah, kemudian di tengah-tengah tahun ada yang eh, punya rezeki lah istilahnya punya uang 5 juta dan digolang lagi terus sampai istilahnya dalam setahun itu dihitung ternyata masih ada hutang gitu, e, kepada toko tersebut. Nah itu ya jakatnya ada terkena zakat atau tidak? Bagaimana cara menghitungnya jika itu memang ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah dua rakaat fajar adalah qobliyah subuh menurut kebanyakan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa rakaat al-fajri, dua rakaat fajar itu adalah salat qobliyah subuh. Akan tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa dua rakaat fajar itu selain salat subuh dan itu pendapat lemah. Tapi pendapat lemah pun boleh diamalkan. Yang pertama, itu penafsiran. Kalau hadisnya sama yang dipakai. Penafsirannya itu ijtihadnya bahwasanya dua rakaat fajar itu adalah bukan qobliyah subuh. Ini pendapat lemah. Sehingga dua rakaat fajar itu di saat terbit fajar sotik maka disunatkan sholat dua rakaat. Selain qobliyah subuh. Maka bagi orang yang bisa melakukan dua-duanya itu bagus. Artinya tambah amalan dan tambah ibadah. Dan bukan bid'ah karena apa? Ada sandarannya riwayat bahwasanya dua rakaat fajar itu dinisbatkan kepada fajar bukan kepada subuh. Jadi karena fajar terbit maka ia melakukan dua rakaat fajar. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya dua rakaat fajar itu adalah dua rakaat qabliyah subuh. Maka sekarang tinggal berapa Anda ingin melakukannya. Kalau anda punya kesempatan melakukan dua rakaat saja, maka jadikanlah itu qobliyah su, subuh. Tapi kalau anda punya keinginan, saya ingin melakukan dua-duanya, maka lakukan dua rakaat fajar, kemudian dua rakaat subuh. Tapi kalau punya dua rakaat saja, lalu anda melakukan dua rakaat fajar, ya kan? Lalu anda tidak melakukan dua rakaat subuh, maka itu salah. Sayang, dua rakaat subuh lebih jelas. Pendapat ulama kebanyakan oh ulama. Dua rakaat su, subuh atau qobliyah subuh. Kalau anda punya kesempatan melakukan dua, dua rakaat fajar lakukan, kemudian setelah itu dua rakaat qabliyah subuh. Baik, itu saja. Jadi itu khilaf di antar ulama, cuman kita sebutkan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa dua rakaat fajar adalah dua rakaat qabliyah subuh. Baik, kemudian masalah ziarah kubur. Memang dihimbau dalam berziarah kubur, kita di saat bersalam kepada ahli kubur, maka kita seolah-olah berhadapan dengan beliau di saat hidup. Maka dihimbau kalau kita mengucapkan salam, itu menghadap kepada wajah orang yang meninggal. Artinya berhadap-hadapan. Kalau di sini menghadap ke timur. Jadi wajah kita menghadap kepada wajah orang yang meninggal dunia. Adapun di saat berdoa, maka doa tetap kita menghadap ke kiblat itu yang dianjurkan. Jadi di dalam berdoa kita menghadap ke kiblat. Adapun di dalam kita bersalam kepada orang yang kita ziarahi maka kita menghadap kepada wajahnya. Kemudian setelah itu, jika enggak mungkin, maka dalam keadaan apapun Anda bisa. Mungkin menghadap ke kakinya, mungkin menghadap ke sini, enggak ada masalah. Cuman selagi mungkin Anda melakukannya, maka lakukan di saat bersalam menghadap ke wajahnya yang meninggal dunia. Kemudian setelah itu doanya menghadap ke ke kiblat. Termasuk di saat ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Biarpun ada yang berkata doa menghadap kepada Nabi. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan menghadap ke Nabi kalau berdoa. Akan tapi orang berkata, kalau aku menghadap ke kiblat, aku membelakangi Nabi SAW. Mana lebih utama? Ini pun diperdebatkan oleh para ulama. Sebab kalau kita bersalam kepada Nabi menghadap ke wajah Nabi. Kemudian setelah itu kita berdoa membalikkan punggung kita. Kemudian kita menghadap ke kiblat, maka kita membelakangi Nabi. Maka sebetulnya enak dua-duanya bisa didapat. Kita menghadap ke kiblat tanpa kita membelakangi Nabi. Jadi caranya, Anda bersalam kepada Nabi, kemudian Anda berjalan terus ke depan, setelah itu apa? Setelah Anda. Jadi begini. Kiblat mana? Sana ya. Ini kubur Nabi, anggap saja ini kuburnya Nabi. Ini kubur Nabi. Anda dari sana, dari mihrab. Anda ke sini ke kubur Nabi. Anda bersalam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian nanti ya Abu Bakar. Kemudian jadi Sayyidina Umar. Setelah itu Anda di pojok sana baru Anda menghadap ke ke kiblat. Kalau Anda menghadap ke kiblat, Anda tidak membelakangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya adab dua-duanya. Jadi begitulah cara berziarah kubur kepada manusia selain Nabi juga seperti itu. Dihimbau kalau bersalam menghadap ke wajah, tapi kalau berdoa adalah kita menghadap kepada kiblat. Kemudian jika nggak mungkin, terlalu padat atau bagaimana, sudah kemana saja kita berdoa, menghadap, maka insya Allah Allah akan mengkabul. Dan kalaupun kita tidak bisa mendapatkan tempat di depan wajahnya yang sang mayit, maka kita pun dari kakinya pun boleh, dari punggungnya juga boh, boleh. Cuma dalam keadaan normal, diupayakan kita bersalamnya menghadap ke wajahnya, kemudian di saat berdoa kita menghadap ke ke dan diupayakan tidak membelakangi bisa mengiring mungkin kita bergeser ke arah kepalanya. Kan begini ya mucur ya. Ini mayat, ini kuburan. Saya mengucapkan salam dari ini. Assalamualaikum. Kepalanya mana? Sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahla diyar mu'minin. Kalau kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dalam berdoa kita tinggal pindah ke arah kepalanya atau pindah ke sini ya, atau pindah ke sini ya. Kalau ke sini membelakangi juga tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Hakikatnya kita adalah menghadap kepada Allah, mendoakan dia. Jadi tidak ada masalah, masalah seperti itu. Cuman adab yang bagus adalah yang benar di saat bersalam menghadap ke wajahnya, di saat berdoa menghadap ke ke kiblat. Tapi khusus untuk kubur Nabi SAW, upayakan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi Nabi SAW. Allahu a'lam Kemudian syafaat itu. Syafaat itu bisa diberikan. Jadi syafaat itu bukan saja orang bisa memberi syafaat kemudian orang lain langsung dapat. Ada syarat orang mendapatkan syafaat juga. Seorang guru bisa memberikan syafaat kepada murid. Kalau memang muridnya nyambung kepada guru. Jadi ada syarat. Seorang bapak memberikan syafaat kepada anak. Anak bisa memberikan syafaat kepada bapak. Tentunya ada syarat-syarat bagaimana orang bisa mendapatkan syafaat. Anak misalnya, anak penghafal Al-Quran. Anak mempunyai ilmu. Ia akan memberikan syafaat. Anak yang soleh memberikan syafaat. Syafaat itu kejutan. Tidak masuk dalam catatan amal. Tiba-tiba nanti diselamatkan begitu. Misalnya seorang tua jatahnya di neraka. Tiba-tiba punya anak soleh. Lalu anaknya berkata, Ya Allah angkat orang tuaku ke surga bersamaku. Wahai malaikat tolong angkat orang tuaku ke surga bersamaku. Jadi syafaat itu kejutan. Syafaatnya Rasulullah SAW. Syafaatnya para guru ya. Orang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian guru bisa memberikan syafaat kepada murid. Karena antar seorang bahkan disebutkan mukmin dengan mukmin bisa memberikan syafaat. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bisa memberikan syafaat. Bisa membuat kejutan. Bisa membuat pemberikan pertolongan. Karena ini dia punya punya jasa atau punya kebaikan atau ada status hubungan khusus di dunia dalam kebaikan, maka itu bisa saling menjadikan sebab tolong menolong nanti di akhirat. Jadi karena dia telah berbuat baik kepada saya atau saya oh, karena dia berbuat baik kepada saya atau sebaliknya, maka di akhirat nanti ada hitungannya seperti itu. Jadi syafaat itu Antar muslim dengan muslim bisa memberikan syafaat. Mukmin dengan mukmin bisa memberikan syafaat. Guru dengan murid bisa memberikan syafaat. Murid dengan guru bisa memberikan syafaat. Tentunya ada syaratnya. Syaratnya adalah dua-duanya adalah orang yang benar-benar baik seperti itu. Artinya memang misalnya seorang anak tidak durhaka kepada ibunya. Biarpun bapaknya waliullah kalau anaknya kurang ajar durhaka, syafaat siapa yang bisa? <laughs> Nggak dapat. Jadi harus ada. Sambungnya hati itu ada. Bahkan biarpun Nabi memberi syafaat kepada siapapun yang ngaku umat tapi dia nggak cinta Nabi, bagaimana bisa mendapatkan syafaat? Jadi yang diberi syafaat pun itu pun harus mempunyai syarat-syarat yang benar, baik kepada orang yang memberikan syafaat. Sehingga digambarkan nah, eh, apa diceritakan bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, inilah yang bisa saling memberikan syafaat. Nanti akan di, di surga nanti akan ditempatkan di tempat yang menyala-nyala. Semua ahli surga bakal tahu. Bahkan dikatakan Nabi pun bertanya-tanya ngiri. Ada apa itu semuanya? Siapa yang mendapatkan tempat seperti itu? Tadi ada terjawab, itu semua adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri, cinta apa syarat. Saling mencintai. antar guru dengan murid saling mencintai karena Allah. Sesama muslim saling mencintai karena Allah. Nah inilah kita mencintai Rasulullah. Maka itu semua akan mengundang syafaat. Syafaat itu adalah kejutan, pertolongan yang diberikan oleh manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan tidak bisa, bisa. Rasulullah bisa memberikan syafaat. Ada syafaat khusus seorang nabi. Ada syafaat umatnya nabi. Ada. Banyak syafaat-syafaat, syafaatnya anak, penghafal Quran, syafaatnya anak yang soleh, syafaatnya orang tua yang soleh untuk anak Semuanya ada, tapi harus ada syarat-syaratnya. Bukan semuanya mendapatkan syafaat. Baik yang ketiga, yang terakhir masalah zakat. Ibu mempunyai modal 2 juta. Setelah itu dapat suntikan modal, pinjaman 30 juta. Baik yang harus kita ketahui ibu. kok idah? Biarpun itu modal dari ngutang semuanya. Kalau nanti di akhir tahunnya itu mencapai nisab 84 gram emas atau 45 juta kurang lebihnya asalkan pada batas akhir tahun anda bulan maulid membuka udah usaha dagang pada akhirnya nanti ternyata mencapai nisab 45 juta dihitung semuanya perdagangannya dan uang yang ada saat itu maka saat itu pun anda wajib mengeluarkan zakat biarpun modalnya dari ngutang semuanya lah kok begitu iya ya nggak adil dong kalau biar adil bayarkan utang biar tidak usah bayar zakat. Nah itu. Selesai. Bayar utang nggak usah bayar zakat. Nah, kalau bayar utang saya nggak punya toko. Ya sudah, nggak punya toko, nggak bayar zakat. Resiko punya toko, bayar zakat. Maka itu. Kemudian cara menghitung nisabnya itu, apakah nisabnya di akhir saja dihitung atau akhir dan awal sama pertengahan atau akhir dan awal saja mencapai nisab. Itu ibu pilih. Pilih yang paling enak saja nggak apa-apa, karena itu syariat semuanya. Cuman kalau bisa jangan pelit-pelit. Misalnya, awal pembukaan dagang belum nyampe mau modal. Misalnya modalnya 20 juta. Tak tahunya kenceng bisnisnya. Akhir tahun menjadi 200 juta. Maka ambil saja pendapat mau kenceng saja kok, pendapat yang mengatakan bahwasanya Biarpun awal usahanya belum mencapai nisab, tapi di akhir tahun mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Pendapat yang kedua adalah harus benar-benar dari awal memenuhi nisab, akhir memenuhi nisab. Kalau awalnya belum memenuhi nisab, biarpun akhirnya menisab tidak wajib zakat. Tapi ini kayaknya pelit benar, sudah dikasih untung masih nggak membayar zakat. Kalau ngambil pendapat ini. Jadi kelihatannya lihat saja di akhir nisabnya saja itu kalau memang di akhir nisab sudah mencapai akhir, akhir, akhir tahun, akhir haul bukan akhir. Kalau akhir tahun mencapai nisab, maka bayarlah zakat saat itu dengan Anda keluarkan dua setengah persen. Ya, jadi kalau awalnya belum mencapai nisab, tapi setelah itu berkembang, berkembang, berkembang mencapai nisab pada akhir perdagangannya, akhir tahun, maka saat itu wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun sekali lagi modalnya itu nggak penting. Apakah pinjem atau pemberian dari orang. Intinya, akhir perjalanannya nanti di akhir tahunnya itu mencapai nisab maka wajib ia mengeluarkan zakat menurut salah satu pendapat. Ada yang mengatakan harus utuh nisabnya. Tidak pernah bolong. Tapi ini pendapat benar-benar menjadikan orang pelit Jadi kalau pernah bolong punya modal misalnya 70 juta awal perdagangan. Di pertengahannya bangkrut tinggal 20 juta. Jadi nggak wajib zakat. Ya. Gitu. Biarpun akhirnya nanti balik 70 juta. Lah kok pelit bener nih sudah untung lagi kok masih mau mau terus bangkrut nih. Maka pendapat yang paling nyaman adalah itu tadi, jangan pelit-pelit, yaitu biarpun awalnya belum mencapai nisab, tapi kok akhir tahunnya mencapai nisab, keluarkan zakat dua setengah persen. Ini saja semoga Allah berikan pemahaman kepada kita. Ini kepada tim dakwah. Buletin yang diterbitkan ini, tulisan Al-Qur'annya ini salah begini apa ada yang sadar? Tulisan Al-Qur'annya itu alif panjangnya itu menjadi tanda tanya dan sebagainya. Bagaimana diterbitkan jumlah banyak ribuan tapi Al-Qur'annya salah semuanya ini? Hah? Buya tidak pernah lihat kecuali sekarang. Jangan-jangan setiap terbitan salah seperti ini. Coba lihat. Lihat ayat Al-Qur'annya salah semuanya. Ini saja peringatan mumpung saya ingat. Jadi tolonglah diperhatikan. Jangan diterbitkan kalau ayat Al-Qur'annya salah. Bagaimana nulis ayat Al-Qur'an salah? Memang tidak salah tulisannya karena saya ngetiknya benar. Komputernya programnya beda. Jangan digunakan komputer itu untuk untuk ngeprintnya. Ini Al-Qur'an bukan main-main ya. Ini saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan hati yang bersih, hati yang bersinar dengan keimanan. Hati yang bersinar ya Allah dengan ketakwaan. Hati yang penuh dengan kerinduan kepadamu ya Allah. Hati yang penuh dengan kerinduan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Hati yang saling mencintai di antara kami ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu tentang kami semua ya Allah. Begitu beratnya membersihkan hati maka ya Allah. Jika engkau tidak membantu kami membersihkan hati kami maka kami pun tidak mampu membersihkan hati kami. Maka kami mohon bertolongan ya Allah. Bantulah kami untuk menjaga hati kami. Bantulah kami untuk membersihkan hati kami dan kami mohon ya Allah perbaikilah anggota tubuh kami, jasad kami ya Allah, dan perbaikilah hati kami, dan jadikan kami orang yang bersih lahir batin kami, ya Allah lahir batin kami, ya Allah kami mohon mudahkan segala urusan kami semua ya Allah, yang rezekinya sempit lapangkan, yang rezekinya sempit lapangkan, yang rezekinya sempit lapangkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah, ya Allah Engkau maha tahu tentang kami semua ya Allah, ya Allah Engkau maha Maha tahu tentang kami semua. Ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, mata kami pernah melihat yang haram lidah kami pernah mengucapkan yang haram telinga kami pernah dengar yang haram dan anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram dan engkau maha tahu tentang itu semua maka kami mohon ampuni kami Allah dan jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kau ampuni dosa kami dan ampuni guru-guru kami ampuni orang tua kami ampuni keluarga kami ampuni anak-anak kami ampuni murid kami engkau sungguh maha pengampun ya Allah dan bencikan kami kepada dosa bencikan kami kepada kemaksiatan dan berikan kepada kami hati yang menyesal di saat kami melakukan kesalahan ya Allah agar kami mudah untuk kembali dan tobat kepadamu ya Allah ya Allah ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami rumah tangga kami ya Allah penuh keindahan dalam cinta karenamu. Yang belum menikah, ya Allah mudahkan mereka mendapatkan, mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua anak keturunan yang soleh, solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di jalanmu. Berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di jalanmu. Dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ikhlas ya Allah. Engkau tahu kebutuhan di pesantren sana ya Allah. Maka kami mohon mudahkan segala urusan pesantren ya Allah. Kirimkan orang-orang ikhlas ya Allah. Kirimkan pejuang-pejuangmu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua istiqomah ya Allah di dalam menuntut ilmu. Istiqomah di dalam menuntut ilmu. Istiqomah di dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, seperti Ya Allah, setelah kau masukkan kami ke tempat mulia ini, kami mohon jangan kau keluarkan dari tempat mulia ini, Allah. hingga kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami pecinta majlis yang mulia pecinta majlis taklim ya Allah berikan kepada kami semua husnul khotimah mati dalam keadaan iman setelah panjang umur ya Allah ya Allah berikan kepada kami semua husnul khotimah dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد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 Wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh.